Di kesempatan malam yang berbahagia kita akan membahas Salah satu sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Bunyal Islam ala khamsin شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام متفق عليه كتب اليوم atau sabda beliau dalam hadis ini bahwa Islam itu dibangun di atas lima hal. Bunyal Islam, Islam itu dibangun di atas lima. Yakni lima rukun. Yang pertama syahadat Allah ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini rukun pertama. Jadi setiap muslim pasti bersyahadat karena ada dua yang dipersaksikan maka dikenal dengan sebutan syahadatain. Syahadat yang pertama la ilaha illallah. Syahadat yang kedua Muhammadur Rasulullah. Yang pertama berarti mempersaksikan bahwa tidak ada yang dia ibadai kecuali Allah. Hanya Allah satu-satunya yang diibadai oleh setiap muslim. Kemudian Muhammad Rasulullah bersaksian ini menyatakan bahwa bahwa dia mengimani Muhammad sebagai Rasulullah. Yang berarti dia harus mentaati sang rasul ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syahadat atau rukun yang pertama. Ada dua syahadat yang kemudian dikenal dengan sebutan syahadatain. Seorang yang menyatakan kalimat syahadat ini asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah maka dia menyatakan masuk Islam. Kemudian wa iqamis shalah menegakkan salat. Wa itaiz zakah membayar atau menunaikan zakat. Nanti salat yang kedua. Kemudian yang ketiga zakat. Wa saumi Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan ini yang keempat wa haji baitillahil haram dan berhaji ke Baitullah al-Haram ke Ka'bah Baitullah al-Haram yang ada di Mekah inilah lima rukun Islam yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa agama Islam ini ditegakkan di atas lima rukun ini tadi. Dalam sabda yang lainnya, Nabi ketika ditanya, "Mal Islam?" Apakah Islam itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang sama. Entashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah dan engkau menegakkan salat membayar zakat berpuasa Ramadan dan engkau menunaikan haji ke Baitullah apabila engkau memiliki kemampuan untuk menempuhnya. Hadirin sekalian, rumah lima rukun Islam ini adalah suatu yang dikenal oleh setiap muslim. Tidak seorang muslim pun ya, laki-laki maupun wanita, pria maupun wanita anak-anak maupun dewasa pasti menghafal atau telah hafal dengan rukun Islam ini. Nah, dinyatakan sebagai rukun atau di mana Islam dibangun di atasnya, maka sangat perlu dan sangat penting bagi setiap muslim untuk mengerti dan mempelajari maknanya. Maka para hadirin sekalian, para bapak dan para ibu yang juga ada di sekitar masjid ini yang insya Allah turut mendengar, maka di kesempatan yang singkat ini kita akan mencoba membahas tentangnya. Rukun yang pertama atau sebelum sebelum itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bersabda bunyal Islam bahwa agama Islam itu dibangun di atas lima rukun. Ya, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Dialah Allah yang telah mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda wa dinil haq dengan membawa al huda dan dinul haq yakni membawa ilmu yang bermanfaat dan membawa al amalus salih liyudhirahu ala dini kullihi agar Allah menangkan agama ini di atas segala agama yang lain. Allah akan menangkan agama ini di atas segala agama yang lainnya. Ala dini kullihi, di atas semua agama. Islam pasti yang paling tampak, Islam yang menang. Walau karihal musyrikun, meskipun kaum musyrikin membencinya, tidak suka dengan kehadiran Islam. Tidak suka dengan adanya dakwatul Islam. Apalagi Islam menjadi menang dan jaya. Tidak suka mereka. Meskipun mereka tidak suka, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan agama ini dan menjadikannya berjaya. Para hadirin sekalian, apabila kita melihat bagaimana perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita dapati sebelum kedatangan beliau penduduk Mekah secara khusus dan umat manusia di dunia secara umum berada di masa-masa kegelapan yang dikenal dengan masa jahiliyah mereka benar-benar berbuat sesuatu yang di luar nalar akal sehat. Ya, mereka menyembah batu. Nah, kata mereka, kami biasa di masa itu. Di antara mereka bercerita, kami biasa di masa itu menyembah batu-batu. Ya. Apabila kami mendapati batu yang lebih bagus, maka kami buang batu yang lama. Kalau nggak dapat batu, maka kami mencari adonan. Ya. Dibuat adonan, dibuat gambar atau bentuk sedemikian rupa, disembah. Kalau lapar, ya dimakan adonan tadi. Sembahannya, Tuhannya dimakan. Kondisi yang sungguh sangat menyedihkan, kondisi yang benar-benar merupakan kondisi yang penuh kegelapan, jauh di luar jangkauan akal yang sehat, nalar yang sehat. Sehingga mereka berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Allah Allah berfirman tentang peribadahan mereka ini mengibadahi seperti ini batu ya. atau yang lainnya yang mereka anggap memiliki nilai atau kekuatan magis tertentu ya patung-patung itu tidak sekedar mereka yakini patung benda mati tapi memiliki sesuatu yang bernilai sehingga mereka datang ke situ meminta rezeki meminta barokah ya, supaya pekerjaannya, mata pencariannya, perdagangannya itu berhasil. Ya, ini barokah. Ya. Datang ke sana minta jodoh dan berbagai hajatnya mereka datang ke situ. Ya. Punya keperluan, punya hajat, punya kepentingan datang ke situ. Kepada siapa? Ke patung-patung tadi. Kalau seandainya mereka meyakini hanya melihat patung ini sebagai benda mati, tidak ada sesuatu di balik itu, ya mereka tentu tahu yang membuat patung mereka sendiri. Ada apa mereka meminta pada benda mati seperti itu? Ya. Namun demikianlah, itu yang terjadi. Di satu sisi mereka itu paham, ya bahwasanya kalau benda mati ya nggak mungkin mem bisa memberikan sesuatu Ya. Tapi kenapa mereka mau datang ke benda-benda itu? Sementara mereka tahu bahwa di sana ada penguasa alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Yunus ayat ke-18 Allah berfirman tentang kondisi mereka ini wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah mereka mengibadai selain Allah menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat. Ya. Memberikan madarat atau mencegah madarat, madarat itu hal-hal yang negatif. Sakit, madarat. Ya. Miskin, madarat. Dagangnya rugi, madarat Ya. Dia ke sana minta agar dihilangkan madarat ini nggak bisa. Oh, dia sesuatu yang mati. Maka kata Allah, Allah Ta'ala berfirman di ayat ini, malah la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tidak pula bisa memberikan manfaat. Manfaat hal-hal yang positif. Kaya manfaat sehat manfaat hidup bahagia manfaat punya rumah manfaat punya kendaraan manfaat dagangnya untung terus manfaat pertaniannya panen manfaat ya nah patung-patung tadi atau batu-batu tersebut tidak bisa memberikan manfaat karena itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Tapi kenapa mereka datang ke situ kepada patung-patung tadi? Patungnya itu ada yang dulunya orang saleh kemudian dijadikan patung. Ada lagi orang yang dianggap berjasa kemudian dijadikan patung. Apa makanya mengatakan? Mereka mengatakan bahwa ini patung-patung ini adalah pemberi-pemberi syafaat yakni perantara-perantara untuk kami di sisi Allah sehingga yang bisa mengantarkan permohonan kami kepada Allah dan seterusnya. Kalau melalui mereka doa kami bisa lebih didengar oleh Allah taala. Maka di sini Allah celah cara peribadatan dan keyakinan seperti ini. Bahwa berdoa kepada Allah beribadah kepada Allah masing-masing hamba makhluk langsung kepada Allah Subhanahu wa taala Allah As-Sami'ul Basir Allah Maha mendengar Allah Maha melihat setiap doa pasti Allah mendengarnya tidak ada satupun yang tidak Allah dengar ya. dan Allah Maha mampu untuk mengabulkan doa-doa tersebut. Nah, kondisi beribadatan dan kondisi keyakinan umat inilah yang terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa agama Islam datang menyampaikan dakwatul Islam membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim Ketika mereka menyembah patung-patung, menyembah berhala, meyakini bahwa berhala itu bisa sebagai pemberi syafaat, mengantarkan doa, menjadikan doanya dan ibadahnya lebih diterima oleh Allah Taala. Ya. Di surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yu'fakun." Kalau engkau tanya mereka penduduk Mekah saat itu yang menyembah berhala ya, yang menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara-perantara supaya doanya lebih dikabulkan. Kalau engkau tanya mereka, siapa yang menciptakan mereka? Layakulun Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Artinya mereka kenal Allah. Tapi kenapa tidak berdoa? langsung kepada Allah. Maka di sini Allah katakan, faanna yufakun?" Bagaimana kalian bisa tersesat? Dalam ibadah. Kenapa kalian mengibadahi selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat? Padahal Allah taala kalian mengenalnya. Padahal Allah taala dialah yang maha mampu Dialah yang mendengar doa dan mampu mengabulkannya. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Di ayat yang lain di surat Yunus Allah taala berfirman Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakan wahai Muhammad Katakan ini dalam bentuk pertanyaan kepada mereka. Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian? Dari langit dan bumi. ammai yamliku sam'a wal absara. Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian? Siapa yang pemilik? Yang menguasainya? Hah? Yang menciptakan dan memilikinya siapa? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy dan siapa pula yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari sesuatu yang mati dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari makhluk yang hidup. Wa may yudabbirul amra dan siapakah yang mengatur segala urusan? Coba tanya Tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, apa keyakinan mereka? Siapa yang memberikan rezeki? Ya, siapa yang mengatur alam semesta ini? Fasayaquluna Allah. Pasti mereka akan mengatakan akan menjawab Allah. Yang memberi rezeki Allah. Yang mengatur segala urusan di alam ini Allah. Fakul afala tattaqun. Maka katakanlah, kenapa kalian tidak mau bertakwa? yakni dengan beribadah kepada Allah satu-satunya. Kenapa kalian mengibadahi datang ke patung? Anda punya jodoh, pingin minta jodoh, datang ke patung, ke berhala yang dianggap keramat. Ya. Atau minta rezeki. Padahal kalian tahu siapa yang beri rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa melalui patung-patung ini? Maka afal qul afala tattaqun. Tidak kalian mau bertakwa kepada Allah dengan bersyukur hanya kepadanya, beribadah hanya kepadanya. Maka di sini Allah Ta'ala menyeru umat manusia Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladhi khalaqakum Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun Wahai umat manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan manusia-manusia sebelum kalian. Jangan beribadah kepada ini tadi. Patung-patung. Walaupun itu kalian yakini orang-orang saleh misalnya atau sesuatu yang memiliki nilai magis atau keramatan tertentu, maka Allah katakan Allah berfirman di ayat ini, "Wahai umat manusia, beribadalah kepada Allah." Kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan umat-umat sebelum kalian. Tidak sebaliknya, kalian yang bikin patung, kalian sembah. Tidak. Eh. Yang menciptakan kalian itulah yang kalian ibadahi, yang kalian sembah. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin sekalian, para hadirin yang ada di Masjid Al-Muhtadi maupun kaum muslimin yang ada di sekitar masjid ini yang insya Allah turut mendengar kajian ini di surat Al-Baqarah yang kita baca ini Allah memanggil umat manusia, "Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal min qablikum la'allakum tattaqun." Beribadalah wahai umat manusia, beribadalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, dengan beribadah kepada Allah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada umat manusia terkhusus di kota Mekah pada saat itu dalam kondisi mereka seperti ini. Mereka berada dalam kegelapan, maka beliau datang mengentaskan umat manusia kepada cahaya. Ya, dari kegelapan, kekufuran dan kesyirikan kepada cahaya iman dan tauhid. Di bawah naungan dinul Islam, Allah taala berfirman, Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil aziz Alif Lam Ra. Kitab ini yang kami turunkan. Kami turunkan kitab ini ilaika kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Qur'an. Litukhrijan nas agar engkau mengeluarkan, menyelamatkan umat manusia minadz zulumati ilan nur dari kegelapan kegelapan kegelapan kepada cahaya. Ya. Biidni Rabbihim dengan izin Tuhan mereka Allah Ta'ala. Dengan seizin Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyelamatkan umat manusia dari kegelapan kepada cahaya. Ila siratil azizil hamid. Kepada menuju jalan al-aziz al-hamid. Yani Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa dan maha terpuji. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengajak umat manusia dengan ajakan la ilaha illallah. Ya. Diajak umat untuk mau mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Qul la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Niscaya kalian akan sukses. Diajak umat saat itu terkhusus penduduk Mekah dengan ajakan kalimat ini. Maka barang siapa mengucapkan kalimat ini maka dia akan dinyatakan masuk Islam. Nah, para hadirin sekalian, kalau begitu apa nilai dan kandungan kalimat la ilaha illallah ini yang merupakan syahadat yang utama dan pertama Penduduk Mekah saat itu Ketika diajak kepada kalimat la ilaha illallah sebagian besar menolak dan sebagian kecilnya menerima yang menolak ini tetap di atas kekafirannya Adapun yang menerima maka mereka dinyatakan telah masuk Islam. Apa alasan yang menolak? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun Sesungguhnya mereka dulu ketika dikatakan diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah yastakbiru mereka menyombongkan diri yakni enggan menolak ini maksudnya sombong menolak ajakan la ilaha illallah yastakbiru seraya mereka beralasan mengatakan apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami Sesembahan-sesembahan kami gara-gara dakwah, gara-gara ucapan si penyair gila ini. Siapa yang dimaksud si penyair gila? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diberikan ujaran-ujaran yang jelek, gelar-gelar yang buruk, ujaran-ujaran kebencian. Ya. Padahal Nabi Muhammad sebelum beliau tampil mengajak kepada Islam, mengajak umat kepada la ilaha illallah, julukannya luar biasa. Dinyatakan Muhammad adalah seorang yang sangat jujur, seorang yang sangat terpercaya. Ya. Sehingga sampai-sampai mereka menggelarinya dengan gelar Al-Amin, saking percayanya dan tahu betul baiknya akhlak beliau. Sangat tahu ya penduduk Mekah saat itu sangat tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang jujur, pantang berdusta. Dan tahu mereka bahwa Muhammad tidak pernah sekalipun sujud kepada berhala. Tidak pernah melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Jahiliyah, judi, homer itu barang biasa. Termasuk sujud kepada berhala. Nabi Muhammad sekalipun tidak pernah. Ya. Nah, seorang yang demikian terhormat di mata kaum Quraisy saat itu tiba-tiba tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada la ilaha illallah, mari ucapkan la ilaha illallah. Yang berarti apa? Tinggalkan segala yang diibadai selain Allah. Beribadahlah kalian kepada Allah satu-satunya. Tinggalkan yang diibadai selain Allah. Maka tinggalkan pula ini. Maka mereka sadar. Loh, berarti begini. Menolak mereka. Sombong. Ya. Padahal siapa mengajak Al-Amin? Manusia yang telah mereka gelari sebagai Al-Amin. Sangat terpercaya ini tadi. Begitu sang al-amin ini mengajak kepada sesuatu yang tidak cocok dengan hawa nafsunya. Ya. Salah satunya apa? Harus meninggalkan Tuhan-Tuhan atau sesembahan ini tadi. Maka mereka menolak. Ketika Nabi Muhammad mengatakan La ilaha illallah mari kita ucapkan La ilaha illallah yastakbirun mereka pun sombong menolak enggan Seraya mereka beralasan, apakah kami mau meninggalkan Tuhan atau sembahan-sembahan kami yang biasa kami minta rezeki, biasa kami minta jodoh, minta barokah. Ya, kalau mau berdagang, datang dulu ke berhala itu. Ya, tanya kira-kira beruntung apa sial. Ya, punya hajat juga tanya kepada berhala itu. Ya, Kira-kira hajat saya ini nanti untung apa sial? Bukan berhalanya ngomong, enggak, tapi mereka punya cara, punya rumus. Iya. Kalau gini berarti sial. Iya. Kalau begini berarti untung. Ada yang diistilahkan hari sial, hari untung juga. Kadang-kadang nggak puas. Waduh, hajatnya harus besok ini. Ya, masa diundi kok hasilnya sial? Diundi lagi. Ya. Agak akal-akalan juga ada kan. Nah, Tuhannya nggak bisa marah, Tuhannya mati, benda mati. Sembahnya benda mati. Satu yang nggak masuk akal. Sesuatu yang mereka buat sendiri, ya, mereka sendiri yang buat aturan, cara atau rumus, Kemana Rabbul Alamin? Kemana Allah Subhanahu Wa Taala? Yang mereka kenal. Mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa yang me memberi rezeki Allah? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Allah. Nah kenapa kamu nggak beribadah? Nggak minta. Ada hajat minta kepada Allah. Allah pasti mendengar doa kalian dan mampu mengambulkannya. Ini yang diajak Nabi Muhammad SAW. Dikembalikan umat kepada ini. Sebelumnya tersesat umat. Keluar dari jalan yang lurus. Dikembalikan, diajak kembali kepada jalan yang lurus. Ila siratil azizil hamid. Ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Namun mereka menolak. Mereka enggan, sombong. Seraya mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sembahan ini gara-gara ucapannya penyair gila. Al-Amin berubah menjadi apa? Penyair gila. Apa dosa Nabi, kesalahan Nabi Muhammad gara-gara dakwahnya tadi? Langsung berubah status. Ya. Langsung gelar-gelar bulu buruk yang ditimpakan kepada beliau, ujaran-ujaran kebencian yang ditimpakan kepada beliau. Padahal beliau seorang nabi, seorang rasul. Maka para hadirin sekalian sekaligus ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, nabi saja rasul yang ini diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan kebenaran itu akan ada dari umat manusia ini yang menolaknya. Akan ada dari umat manusia ini yang mencaci maki dan mengucapkan ujaran-ujaran kebencian. Maka kita pun apa? Apabila kita mengajak kepada kebenaran, pasti juga akan mengalami hal yang sama. Ada yang menerima, walaupun sedikit. Eh, tapi jangan kaget kalau ternyata banyak yang menolak seraya mengucapkan sumpah serapah, saya seraya mengucapkan eh, caci maki dan ujaran-ujaran kebencian. Pada Rasul adalah apa? Allah Ta'ala berfirman tentang beliau, tentang akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang sangat mulia. Ya. Sehingga ketika ada orang mencaci makinya itu sebenarnya bukan karena akhlak Nabi, tidak, tidak, tidak Akhlak Nabi adalah akhlak yang sangat mulia. Kenapa dia mencaci maki? Karena ajakan Nabi, dakwah Nabi tidak cocok dengan hawa nafsu. Demikianlah tabiat manusia. Ketika dia diajak kepada sesuatu yang tidak cocok dengan selera hawa nafsunya, pasti dia akan marah-marah, mencaci maki. Maka para hadirin sekalian, semoga kita termasuk hamba-hamba yang mau tunduk kepada kebenaran, mau tunduk kepada ajakan dinul Islam. Maka demikian kajian kita di dalam hari ini maka pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis dari kajian kita ini adalah bahwa dinul Islam mengajak untuk beribadah kepada Allah satu-satunya dan meninggalkan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Dengan begitu berarti kita berdoa, beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, berdoa hanya kepada Allah satu-satunya, minta hajat, ya, minta rezeki, minta jodoh, minta barokah dan minta pertolongan serta yang lainnya hanya kepada Allah Ta'ala satu-satunya tidak kepada selain Allah kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah kesabaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah ya beliau sabar melakukan dengan lemah lembut menyampaikan kebenaran mengajak umat kembali kepada agama yang benar ya, dengan penuh sabar disertai dengan akhlak yang mulia. Namun demikian tidak sedikit dari umatnya yang menolak dan mencaci maki beliau. Maka beliau bersabar dan tetap tidak surut dari jalan dakwah yang mulia ini. Maka ini menjadi teladan bagi kita untuk kita ikuti dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai sini kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu